بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Bismillahirrahmanirrahim Insyaallah kita akan mulai pelajaran yang selanjutnya di hari ini Yaitu di dalam masalah tentang Qadha dan Qadar ناخذ إن شاء الله عز وجل فصل في القضاء والقدر يقول الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته <clears throat> ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أراد ما العالم فعلوا ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء بحكمته قال الله تعالى قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال الله ما أصب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وروي وروى ابن عمر وهو عن عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال جبريل صدق رواه مسلم عن رواه البخاري رواه مسلم عن أبي هريرة وعن نعم عن عمر واتفق البخاري ومسلم عليه من حديث أبي هريرة وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم امنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره لفظه وحلوه ومره ضعيفه زياده منكره قالها الالباني كما في ظلال الجنه ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت Bismillahirrahmanirrahim dan di, termasuk dari sifat-sifat Allah itu adalah dialah yang melaksanakan apa yang ia inginkan maka tidak akan terjadi sesuatu pun kecuali dengan kehendaknya dan tidak akan keluar sesuatu kecuali dengan juga keinginannya maka tidak ada sesuatu pun yang berada di dalam alam ini keluar dari takdirnya dan tidak pula ada yang muncul sesuatu kecuali dengan pengaturannya tidak ada tempat untuk lari dari seseorang dari dari kehendaknya dan dari kodar dan dan kehendaknya. Dan tiada seorang pun yang tidak eh, eh, tiada seorang pun yang dapat melampaui apa yang sudah digariskan di dalamnya di baginya di dalam Allah Al-Mahfud Al-Mastur yaitu yang papan yang tertulis. Dan apa yang dilakukan oleh alam ini maka Allah lah yang menginginkannya. Dan seandainya Allah ingin menjaga mereka dari dosa, maka mereka pun tidak akan menyelisihinya. Dan seandainya ia ingin, yaitu Allah ingin agar mereka itu melaksanakan ketaatan seluruhnya, maka mereka pun akan melaksanakan ketaatan. Dan dialah yang menciptakan seluruh makhluk dan juga dialah yang menciptakan perbuatan mereka dan mentakdirkan rezeki-rezeki mereka dan ajal-ajal mereka. Dialah yang menunjukkan hidayah bagi siapa yang ia kehendaki dikarenakan rahmatnya dan dia jugalah yang menyesatkan siapa yang ia kehendaki dengan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yus'al amma yaf'al. Dia tidak pernah akan ditanya terhadap apa yang ia lakukan, bahkan mereka lah yang ditanya. Dan di ayat yang selanjutnya, sungguhnya kami menciptakannya, menciptakan segala sesuatu dengan qadar. Dan di ayat yang selanjutnya, dan kami dan dialah yang menciptakan segala sesuatu lalu membuat takdirnya. Dan di ayat yang selanjutnya yaitu maka tidak akan menimpa seorang pun dari musibah di bumi dan ataupun di diri-diri kalian kecuali sudah ditetapkan, ditulis sebelum kami melaksanakannya. Dan Allah juga mengatakan, barang siapa yang Allah inginkan untuk memberinya hidayah, maka ia akan dilapangkan hatinya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang ia keinginkan untuk disesatkan, maka akan menjadikan hatinya itu sempit dan susah untuk menerima Islam. Dan Ibnu Umar telah meriwayatkan bahwasanya Jibril berkata kepada Nabi, "Apa itu iman?" Nabi pun menjawab, "Iman adalah ber Di sini yang tertulis adalah Ibnu Umar, tapi yang benar adalah Umar karena sebenarnya Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya. Hmm. Yaitu apa jawaban Nabi? Maka Iman adalah bahwa kamu beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir dan dengan masalah qadar yaitu takdir yang baik ataupun yang buruk. Maka Jibril pun mengatakan, "Benar, kamu telah benar." Yang diriwayatkan oleh Muslim saja di dalam sahihnya dan juga telah datang yang seperti ini dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga Nabi mengatakan, "Aku telah beriman dengan qadar yang baik dan buruk, yang manis dan pahit." Akan tetapi lafat manis dan pahit ini tidak benar, yaitu lafat ini mungkar yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bani dalam Zilalul Jannah. Dan termasuk dari doa Nabi Doa Nabi Hasan. Dan termasuk dari doa Nabi yang diajarkan Hasan bin Ali untuk melaksanakan melaksanakan doa ini dalam kun unitir adalah waqini syarra ma qadait yaitu jagalah aku dari apa dari keburukan yang engkau takdirkan. هنا فصل في القضاء والقدر هل هنالك فرق بين القضاء وبين القدر هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم Di dalam perkara ini ada tentang masalah qada dan qadar. Lalu apa perbedaan keduanya? Para ulama telah berselisih dalam masalah ini. فمن أهل العلم من قال بأنه لا فرق بين القضاء والقدر ومنهم ابن القيم عليه رحمة الله Di antara mereka yaitu di antara para ulama telah ada yang mengatakan bahwasanya al-qada dan al-qadar itu adalah satu. Tidak ada bedanya antara keduanya. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa ta'ifatun farraqat baina al-qada'i wa baina al-qadar. Dan kelompok yang lain dari ulama membedakan antara pengertian al-qada dan pengertian al-qadar. Faqalu bi anna al-qadara هو ما سبق المقد نعم هو ما سبق وقوع المقدر فإذا وقع المقدر وانقضى فهو القضاء Maka yang dimaksud dengan qadar adalah tentang penetapannya sebelum terjadinya. Maka jikalau terjadi apa yang telah ditetapkan itu maka disebut al-qadha. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر وهو عندهم على مرتبتين Ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan takdir yaitu ada dua tingkatan. المرتبة الأولى Tingkatan yang pertama ما يسبق حصول المقدور apa yang mendahului kejadiannya ما يسبقه في الزمان يعني يكون في الزمان الماضي yaitu yang telah lampau zamannya المرتبة الثانية ما يكون حال وقوع المقدر yang kedua adalah tatkala dilaksanakan perbuatan itu إذا عندنا حالتان للقدر الحالة الأولى ما يسبق وقوعه والحالة الثانية ما يكون حال وقوعه Maka di dalam masalah takdir yang pertama adalah sebelum kejadiannya dan yang kedua adalah tatkala kejadiannya. فالحالة الأولى التي تسبق وقوع المقدر Maka yang pertama yaitu yang mendahului eh, perbuatan tersebut, kejadian tersebut فتضم مرتبتين mengandung dua bagian, dua tingkatan. المرتبة الأولى وهي العلم Yang pertama adalah pengetahuan Allah. والمرتبة الثانية الكتابة Yang kedua adalah penulisan sesuatu itu. وهذه سابقة Ini sudah lampau yaitu sudah Allah laksanakan. فالله عز وجل علم ما الخلق عاملون Allah mengetahui apa yang akan dilaksanakan oleh makhluknya إلى يوم القيامة sampai tegaknya hari kiamat. يعني الله عز وجل علم ما الخلق عامل من خير وشر إلى يوم القيامة Yaitu Allah mengetahui apa yang mereka lakukan baik itu perkaranya buruk atau perkaranya baik sampai hari kiamat. وكتب مقادير الخلائق Dan telah menuliskan semuanya itu untuk makhluk-makhluknya. qabla khalqis samawati wal ard bi khamsina am. Bahkan telah ditulis sebelum dia menciptakan makhluknya, menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Awal ma khalaqallahu al-qalam Tatkala Allah menciptakan al-qalam Qala lahu uktub. Dia mengatakan, tulislah. Qala ma aktub. Lalu pena tersebut mengatakan, ehm, apa yang aku tuliskan? Qala aktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Allah mengatakan kepadanya, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. والله عز وجل قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخر الآيات Allah mengatakan, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan tidaklah sesuatu pun dari bisik-bisik itu kecuali Allah itu tahu sampai akhir ayat. إذن عندنا مرتبتان المرتبة الأولى ما يسبق وقوع المقدر وهذه على مرتبتين المرتبة الأولى العلم والثانية الكتابة وعندنا مرتبة أخرى وهي ما يقع حال حدوث المقدر Pembagian tadi kita ulangi bahwasanya yang pertama adalah yang mendahului kejadian tersebut, sesuatu. yang terbagi jadi dua tingkatan yaitu ilmunya Allah bahwa itu akan terjadi dan kemudian Allah telah menuliskan segala sesuatunya di dalam lah, dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua adalah tentang masalah tatkala terjadinya perkara tersebut. فالمرتبة الثانية تضم تضم شيئين الشيء الأول أن الله جعل مشيئته نافذة في عباده Yang bagian yang kedua, tingkatan yang kedua terbagi menjadi dua tingkatan lagi. فلا يكون إلا ما شاء كونا Maka Allah menghendaki perkara-perkara itu yaitu menghendakinya secara kauniyah. فلا تحصل طاعة إلا وقد شاءها الله Maka tidak akan terjadi ketaatan kecuali itu adalah Allah inginkan ولا تحصل معصية إلا وقد شاءها الله dan juga tidak akan terjadi maksiat kecuali itu juga Allah inginkan secara kauniyah. والمعصية إذا جاءت فتكون كونية Maka seandainya terjadi kemaksiatan itu, maka itu adalah keinginan Allah secara kauniyah ولم يشاءها شرعا dan dia tidak akan menghendaki itu secara syariatnya. لأن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله Karena Allah berfirman bahwasanya dan tidaklah mereka menginginkan sesuatu kecuali itulah yang Allah inginkan. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله Maka kehendaknya hamba itu mengikuti kehendaknya Allah. إذا عندنا المرتبة وهي الأولى وهي المشيئة من المرتبة الثانية من تقسيم المرتبة الثانية المشيئة الثاني الخلق yaitu pembagian yang kedua dari tingkatan yang kedua yang pertama adalah uh, masyiah yang kedua adalah al-khalq yaitu penciptaan sesuatu itu wal khalqu yadullu ala wal khalqu ay anna Allah khaliqu kulli syai yaitu yang dimaksudkan adalah Allah menciptakan segala sesuatu قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل Allah mengatakan Allah lah pencipta segala sesuatu dan dia adalah setengah bagi segala sesuatu menjadi wakil mereka. إذن مراتب القدر العلم ثم بعد أن علم كتب ثم بعد أن كتب شاء ثم بعد أن شاء خلق هذه مراتب القدر الأربعة maka tingkatan-tingkatan takdir ada empat. Yang pertama adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Dan setelah itu dia menulisnya. Dan yang ketiga adalah Allah menginginkan apa yang telah ia ketahui dan ia tulis. Dan yang terakhir adalah Allah menciptakan apa yang telah tertulis tersebut. فإذا حصل المقدور يكون بعلم الله الذي كتبه عليه maka seandainya ada terjadi sesuatu maka itu sesuai dengan ilmunya Allah dan kehendaknya ولا يكون إلا بمشيئة الله dan tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya juga فإذا حصل فالذي خلقه هو الله seandainya terjadi maka yang menciptakannya adalah Allah وهذه هي المراتب Inilah tingkatan-tingkatan takdir tersebut. في القدر اضطرب أناس من هؤلاء القدرية Di dalam masalah takdir, manusia berbeda-beda pendapat tentang meyakininya. والقدرية قالوا الله لا يخلق فعل العبد Yang pertama adalah bagian dari orang-orang yang saling berselisih itu dari ahlul bidah adalah kaum qadariyah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan uh, perbuatan seorang hamba. بل العبد يخلق فعل نفسه Bahkan seorang hamba itulah yang melaksanakan perbuatannya, menciptakan perbuatannya. Mereka itulah yang meniadakan permasalahan takdir. Kita bantah mereka itu dengan ayat Allah dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. فإذا كان فعل العبد معصية فإنما أذن الله بها كونا ولم يأذن بها شرعا. Seandainya seorang hamba melaksanakan kemaksiatan, maka ini telah Allah izinkan secara kauniyah bukan secara syar'i. Wanufatul qadari qisman. Dan orang-orang yang meniadakan takdir itu terbagi dua golongan lagi. Qadariyah ghulah. Orang-orang yang melampaui batas. Wa qadariyah ghairu Dan orang-orang yang tidak sampai tingkatan berlebih-lebihan yaitu melenceng tapi tidak sampai kepada puncaknya. Ja'at ta'ifa ukhra turidu an tarudd 'ala al-qadariyah. Ada golongan lain yang ingin membantah kaum qadariyah ini. Fawaqa'u fi syarr. Mereka jatuh ke dalam keburukan. Wa ha'ula'i humul jabriyah. Mereka itu adalah kaum Jabriyah. Al-Jabriyah yaquluna innal 'abda laysa lahu ikhtiyar. Mereka mengatakan bahwa seorang hamba itu tidak memiliki pilihan di dalam melaksanakan sesuatu. Fahuwa karrishah fi mahab Seperti sebuah bulu di tatkala angin berhembus. yanqasimuna ila ghulah wa وغير ghulah. dan mereka juga terbagi dua yaitu orang yang sampai pada puncaknya dan yang orang-orang belum sampai pada puncaknya. وغير الغلاة هم الأشاعرة yang belum sampai kepada puncaknya adalah kaum Asy'ariyah. والواجب على المسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر Maka kita bagi yang menjadi seorang mukmin, maka wajiblah bagi kita untuk beriman di dalam masalah takdir. قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. Sebagaimana ucapan Allah, sungguhnya kami menciptakan sesuatu dengan takdirnya. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة. Dan itu termasuk rukun-rukun iman yang ada enam buah. من هو أول من قال بالقدر؟ Lalu siapakah yang membawa pemikiran awal yang orang pertama yang membawa pikiran tentang meniadakan takdir? قال بعض أهل العلم أن أول من قال بالقدر هو معبد الجهني Yaitu yang disebutkan oleh ahlul ilm yaitu adalah Ma'bad al-Juhani. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Syekhul Islam berkata, semoga Allah merahmatinya, كما في كتابه مجموع الفتاوى sebagaimana di dalam ka- buku Majmu' Fatawa أول من ابتدعه في العراق رجل من أهل البصرة orang yang pertama dalam berbicara tentang masalah takdir ini adalah seorang di negeri Basrah di Irak يقال له سيب- سيبويه من المجوس yang dinamakan Sibaweh dari orang-orang Majusi. هذا سيبويه غير سيبويه العربي هذا من المجوس Ini bukan Sibaweh yang mendalami masalah bukan men, Sibaweh orang Arab yang mendalami masalah-masalah nahu dan sebagainya, tapi ini adalah Sibaweh yang berasal dari Majusi. وتلقاه عنه معبد الجهني Lalu pemikiran ini diambil oleh Ma'bad al-Juhani. وهذا في المجلد السابع Ba- Dapat kita lihat di jilid yang ketujuh dari Majmu' Fatawa. صفحة 384 Halaman 384. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Syekhul Islam mengatakan, قال يجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء maka wajiblah beriman bahwasanya Allah itu adalah menciptakan segala sesuatu dan juga mengatur segala sesuatu itu. Wa maliku dan dialah rabjanya pemiliknya wa annahu ala kulli syai'in qadir dan dia dari segala sesuatu sangat mampu wa annahu ma syaa kan wa ma lam yasha lam yakun dan apa yang ia kehendaki akan terjadi dan apa yang ia tidak kehendaki tidak akan terjadi fala haula wala quwwata illa billah dan tiada daya upaya kecuali adalah dan kekuatan kecuali dengan Allah. وقد علم ما سيكون قبل أن يكون Dan dia juga mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. وقدر المقادير وكتبها متى شاء dan telah nah, membuatkan masalah takdir dan menuliskannya كما في التدمرية صفحة 115 dan ini telah dituliskan dan telah tertera di dalam kitab Tadmuriyah halaman 115 والقدر يعتبر سر من أسرار الله في الخلق dan perkara takdir ini termasuk rahasianya Allah di makhluknya لم يطلع على ذلك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب tidak ada yang ma- dapat mengetahuinya yang membaca masalah takdir itu tidak pula nabi dan tidak pula malaikat yang didekatkan kepada Allah فليحذر الإنسان من الوسوسة في ذلك dan sehendak eh, selayaknya lah bagi seorang manusia untuk tidak memiliki prasangka dan was-was di dalam masalah takdirnya. يعتقد أهل السنة بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد Ahlu sunnah meyakini bahwasanya Allah menciptakan perbuatan hamba-hambanya ولم يجبرهم على فعلها dan Allah tidak memaksakan hambanya untuk melaksanakan kehendaknya itu. لكن الله عز وجل قد علم قبل فعلهم لها أنهم سيفعلونها Akan tetapi Allah mengetahui sebelum mereka melakukan bahwasanya mereka akan melakukan kehendaknya. فلا يحتج الإنسان بالقدر في فعل المعصية Maka tidak akan mungkin tidak boleh seorang hamba itu untuk berhujjah untuk dengan takdir tatkala dia ingin melaksanakan maksiat. فأهل السنة والجماعة يقولون Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan يحتج بالقدر في المصايب لا في المعايب takdir itu sebagai hujjah di dalam perkara musibah bukan di dalam masalah kekurangan yaitu kemaksiatan dan semisalnya. إذا نزل عليك مرض تقول قدر الله علي ذلك Seandainya dilak- eh, terjadi bagi kita yaitu kita mendapatkan aib atau melaksanakan kesalahan, tidak boleh kita mengatakan ini sudah ditakdirkan bagiku. لكن لا تحتج بالقدر في المعصية فإذا زنيت تقول قدر الله Seandainya dia mendapatkan musibah, dia boleh melak- mengatakan bahwasanya ini telah ditakdirkan bagiku. فإذا عملت معصية لا تقل قدر الله علي Dan seandainya dia melaksanakan maksiat, maksiat yaitu tidak layak baginya untuk mengatakan ini sudah ditakdirkan bagiku. فإن القدر لا يحتج به إلا في المصايب Karena qadar itu tidak menjadi alasan bagi kecuali tatkala mendapatkan musibah. وهذا باب القضاء والقدر يعني باب كبير جدا لو جلسنا فيه سنجلس فيه ايام لكن تكفي الاشاره وترجعون الى الكتب الكبيره التي تدل على هذا والانسان يترك الوسوسه في هذا الباب بالذات ويؤمن بأن كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى Bab tentang masalah takdir ini sangat luas. Seandainya kita mampu untuk duduk belajar beberapa hari, akan tetapi tatkala waktu yang ada adalah sangat sempit, cukuplah kita memberikan isyarat kepada beberapa perkara dan yang lainnya dapat kita baca sendiri di buku-buku yang besar. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا تجعل قضاء الله وقدره حجة لنا، ولا نجعل في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله علينا أنزل علينا الحجة أن لله حجة علينا أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل dan Ibnu Qudamah melanjutkan kita tidak menjadikan kodoknya Allah dan takdirnya sebagai alasan bagi kita untuk meninggalkan perintahnya dan juga tidak pula untuk meninggal menjauhi larangannya. Akan tetapi kita wajib beriman kepada Allah dan mengetahui bahwasanya Allah memiliki alasan kepada kita, memiliki hujjah tatkala dia menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus rasul-rasulnya. Sebagaimana yang Allah ucapkan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia kepada Allah setelah ut- pengutusan rasul-rasulnya. قال ابن قدامة ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم Dan Ibnu Qudamah pun melanjutkan dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah memerintahkan ataupun melarang kecuali bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. dan dia tidak pernah memaksakan seseorang untuk melaksanakan maksiat dan juga tidak pernah memaksakan untuk melaksanakan untuk meninggalkan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan Allah tidak pernah membebankan sejiwa pun satu jiwa pun kecuali apa yang ia mampu dan قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزي على حسن يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره Yang ayat selanjutnya adalah maka bertakwalah kalian ter, ter, sesuai dengan yang kalian mampu. Dan ayat yang selanjutnya adalah hari ini dibalas setiap jiwa dengan apa yang ia lakukan tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu memiliki fiilnya yaitu dia tidak pernah dipaksa dalam melaksanakan perbuatannya. Dia dibalas sesuai nah, dibalas dengan kebaikan sesuai dengan perbuatan baik yang ia lakukan dan juga dibalas dengan hukuman sesuai dengan apa yang ia laksanakan dari kesalahan. Dan ini terjadi dikarenakan takdir dan kodoknya Allah. وهنا لفظ انتقد على ابن قدامة وهو قوله فدل على أن للعبد فعلا وكسبا انتقد عليه لفظة كسبا Adapun kata-kata kasb setelah mengatakan lil abdi fi'lan wa kasban yaitu kasb kata-kata kasb ini dibantah oleh para ulama لأن هذا لفظ استخدمه أهل البدع من الأشاعرة karena lafaz ini dipakai oleh oleh uh, orang ahlul bidah yaitu kaum asy'ariyah وأمام مثل هذا الباب ينبغي للإنسان ألا يخوض فيه وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على رجل من اليهود يشكك في القدر dan layaknya bagi seorang ahlu sunnah, seorang hamba tidak berdalam dalam dalam perkara ini. Sebagaimana juga Syekhul Islam telah membantah seorang Yahudi Nah, tatkala dia berusaha untuk membuat keraguan di dalam perkara ini. Faqala Syekhul Islam fi ta'iyyatih Maka Syekhul Islam membantahnya di dalam kitabnya At-Ta'iyah. Wa aslu dalalil khalqi min kulli firqatin dan asal dari kesesatan setiap firqah itu, golongan-golongan itu huwa al-khawdu fi fi'lil ilahi bi'illatin yaitu berdalam-dalam tentang alasan seorang hamba melaksanakan sesuatu fa'innahum lam yafhamu hukmahu lahu karena dia tidak memahami hukumnya baginya fasaru ala naw'in minal jahiliyah maka dia terjatuh ke dalam perkara jahiliyah فالإنسان يمسك ويؤمن بهذا ويؤمن بأن العبد له مشيئة والله عز وجل له مشيئة ولكن مشيئتك أيها العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى فلا يحصل في هذا الكون شيء لا يريده الله عز وجل من خير أو شر لكن الشر لم يرده نعم ك لم يرده ك... نعم أراده كونا ولم يرده شرعا maka tidak layak bagi kita untuk berdalam dalam dalam perkara masalah takdir ini yang kita yakini dan kita imani adalah bahwasanya seorang hamba memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatannya akan tetapi keinginan tersebut mengikuti keinginan Allah Sehan, maka seandainya dia melaksanakan kesalahan dosa di dalam kehidupannya maka ini adalah diinginkan oleh Allah secara kauniyah tidak secara syariah yaitu sesuai dengan apa yang Allah inginkan di dalam syariatnya di dalam kitabnya yang diajarkan oleh rasulnya. Qala Ibnu Qudamah faslun al-imanu qaulun wa amal. Bab yang selanjutnya adalah tentang perkara iman yaitu iman adalah qaul dan aman, perbuatan dan uca uh, per ucapan dan perbuatan. قال والايمان قول باللسان وعمل بالاركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه فجعل عباده الله تعالى واخلاص القلب واقام, وإقام الصلاه وايتاء الزكاه كله من الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة, شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الإيمان وقال تعالى فزادتهم إيمانا وقال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا Iman adalah perkataan dengan lidah dan perbuatan dengan anggota badan dan meyakini di dalam hati. Yang iman itu dapat bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan dapat berkurang dengan melaksanakan maksiat. Sebagaimana Allah mengatakan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan ikhlas baginya dan lurus dan mereka itu melaksanakan sholat dan menegakkan membayar zakat dan itulah agama yang tegak dan dia menjadikan e, apa ibadah terhadap Allah itu dan ikhlasnya dan keikhlasan di dalam hati dan menegakkan sholat dan membayar zakat itu seluruhnya di dalam perkara agama, yaitu dalam perkara keyakinan, perkataan dan perbuatan. Dan Rasulullah SAW mengatakan iman ada 70 e, sekian cabang. Yang paling tinggi adalah syahadah bahwasanya tiada sembahan yang layak disembah kecuali Allah. Dan yang paling rendah dari cabang-cabang tersebut adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Maka dia menjadikan perbuatan dan amalan seorang hamba termasuk dari iman. Dan Allah pun mengatakan, maka dia menambahkan bagi mereka imannya, iman mereka. Dan di ayat yang lain, maka mereka pun bertambah imannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, telah keluar dari neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah padahal di hatinya hanya sebesar biji gandum atau yang semisalnya dari iman. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya keyakinan seorang hamba ini berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. نحن نعتقد في الإيمان وهذه عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص Keyakinan al-sunnah di dalam perkara iman adalah dapat berkurang, dapat bertambah. قال البخاري رحمه الله تعالى لقيت ألفا من علماء الأمصار فلم أرهم يختلفون فلم أرى بعضهم يختلف عن الآخر في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص Bukhari. Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan, aku telah mendapati sebuah kaum di mereka itu tidak seribu orang di dalam suatu kaum itu iya nah, seribu ulama dari suatu zaman dari suatu kota dari kota-kota yaitu ulamanya pada zaman itu mereka itu tidak pernah berselisih di dalam masalah iman yaitu yang yakin, mereka yakini adalah iman dapat bertambah dan berkurang فهذه العقيدة الصحيحة أن الإيمان يزيد وينقص قال الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا dan inilah keyakinan al-sunnah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana enam ayat Al-Quran dan mereka orang-orang beriman itu mereka bertambah keimanan mereka. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل dan juga di ayat yang lain bahwasanya ada Allah mengatakan bahwasanya ada suatu kaum yang ada orang-orang mengatakan kepada mereka uh, manusia telah bergabung bersepakat untuk menghancurkan kalian, maka takutlah. Maka mereka pun mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka cukuplah bagi kami sebagai uh, cukuplah bagi kami Allah sebagai pembela dan sebaik-baik wakil. قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا Dan di ayat yang lain tatkala yaitu dan ketika kami dan telah diturunkan surat maka ada sebagian kaum yang mengatakan kepada yang lainnya, apakah kalian siapa dari kalian yang bertambah keimanan dalam perkara ini? Nah, maka orang-orang yang beriman maka bertambahlah keimanan mereka di dalam perkara itu yaitu tatkala didatangkan kepada mereka ayat-ayatnya. Qala Allah Azza wa Jalla walladzina ihtadaw zadahum huda. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan nah mana? Walladzina ihtadaw. Nah. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah itu bertambahlah keimanan mereka dan petunjuk mereka. Qala sallallahu alaihi wa alihi وسلم "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Dan di dalam hadis bahwasanya Eh, Allah eh, Rasulullah SAW mengatakan dan barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya dan seandainya dia tidak mampu merubahnya dengan tangannya hendaklah dia rubah dengan ucapannya jikalau dia tidak mampu lagi maka hendaklah dia mengingkari di dalam hatinya dan itulah selama-lama iman وهذا من الأدلة على ضعف الإيمان dan ini menunjukkan kelemahan iman yang terakhir itu إذن الإيمان يزيد وينقص maka kita yakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. وهذه هي العقيدة التي ينبغي للمسلم أن يعتقدها. Inilah keyakinan yang wajib bagi seorang muslim untuk meyakininya. Al-Murji'ah qalu al-iman la yanqus Kaum murji'ah mengatakan yaitu termasuk dari kaum ahlul bidah mengatakan ya. bahwasanya iman itu tidak pernah berkurang. فالإيمان عندهم هو مجرد الاعتقاد keyakinan yaitu beriman di di, da, di dalam pemikiran mereka sus, hanyalah sekedar meyakini di dalam hati. فإبليس على قولهم مؤمن. Maka termasuk eh, apa, menurut pemikiran ini, menurut pemikiran Murji'ah ini, Iblis itu adalah seorang yang mukmin. Kufar Quraisy mukminun. Dan juga kufar Quraisy adalah mereka beriman. قال ابن قدامة عليه رحمة الله ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا ونعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه Dan kita wajib mengimani setiap apa yang datang dari Nabi yang telah sahih sanatnya yang dinukil dari beliau. Apakah kita dapat melihatnya atau tidak dapat melihatnya? Karena kita ketahui bahwasanya itu adalah kebenaran dan kejujuran. Apakah kita dapat memasukkannya ke dalam akal kita atau kita tidak dapat memahaminya? Apakah kita dapat mengetahui hakikatnya, kenyataannya ataupun tidak. Sebagaimana contohnya adalah hadis Isra dan Mi'raj, yaitu terjadi tatkala Rasul itu bangun, bukan dalam keadaan tidur. Karena Quraisy, kaum Quraisy mengingkari perkara ini dan sombong, tidak mau menerimanya. Dan mereka itu tidak pernah mengingkari seandainya Mi'raj ini adalah mimpi. Dan Halo. dan di dalam hadis yang lain bahwasanya malaikat maut pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut nyawanya. Lalu kemudian Nabi Musa memukulnya, menamparnya sehingga dia memecahkan matanya. Kemudian sang malaikat maut itu datang kembali ke Robnya kepada Allah dan Allah pun mengembalikan matanya. قوله رحمه الله ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أي تؤمن على سبيل الإجمال بكل ما جاء وأخبر به النبي سواء من الأمور المشاهدة أو الأمور الغيبية kita wajib beriman tentang apa yang telah sahih dari Nabi bagi terhadap apa yang apa kita mampu untuk memikirnya karena dapat kita lihat kenyataannya ataupun perkara-perkara gaib. وذكر رحمه الله تعالى من الأشياء الغيبية أو من الأشياء التي ما رأيناها الإسراء والمعراج dan contohnya adalah perkara Isra dan Mi'raj. Kita tidak akan pernah mampu melihatnya ataupun membayangkannya. فنعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج, وعرج به يقظة لا مناما. Kita yakini bahwasanya Rasulullah SAW dibawa untuk bersafar di malam hari dan diangkat ke langit tatkala dia bangun, bukan merupakan mimpi. وكان ذلك بجسده yaitu dia diangkat dengan badannya semua ومن ذلك أن ملك الموت جاء إلى موسى إلى موسى نعم فلطمه موسى ففقع عينه dan di antara hadis-hadis yang kita wajib mengimaninya adalah tentang masalah malaikat maut yang datang kepada Musa. Kemudian dia memukulnya yaitu Musa memukul malaikat maut itu sehingga memecahkan matanya. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه yang telah tertera di dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشبه ذلك مما صح به النقل dan di antara apa yang telah sahih dari sanad-sanad hadis tersebut yaitu mengimani bahwa akan terjadi tanda-tanda kiamat yaitu diantaranya adalah keluarnya Dajjal di akhir zaman dan turunnya Nabi Isa alaihissalam kemudian membunuh Dajjal tersebut dan keluarnya Ya'jud dan Ma'jud yaitu kaum yang membuat kerusakan yang dinamakan Ya'jud dan Ma'jud dan keluarnya seekor binatang melata dan terbitnya matahari dari arah barat dan yang semisalnya هذا من أشراط الساعة وأشراط الساعة على ثلاثة أنواع tentang masalah tanda-tanda kiamat itu ada tiga macam. والأشراط أي العلامات علامات أولى Tanda yang pertama adalah وهذه العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم awal kali tanda itu adalah tentang Rasul diutus kepada kita وموته وفتح بيت المقدس dan kematiannya kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis. هذه من العلامات الأولى. Ini adalah tanda yang pertama. هناك علامات متوسطة وهي اختراع الآلات والتقنيات الحديثة هذا. Yang kedua adalah yang di tengah-tengah maksudnya. Maka yaitu perkembangan alam ini tentang masalah bidang-bidang teknik dan kemajuan alat-alat وهنالك علامات أخرى وهي خروج الدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وغيرها من العلامات الكبرى dan merupakan tanda-tanda yang besar juga di akhirnya akhir zaman nanti adalah tentang masalah keluarnya dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya binatang melata dan yang semisalnya. خروج الدجال رحمة الله عليه قال وخروج الدجال يعتبر الدجال أول العلامات الكبرى tentang masalah keluarnya Dajjal adalah termasuk tanda-tanda yang paling besar untuk tegaknya hari kiamat. الدجال أي الكذاب. Dajjal secara bahasa adalah penipu. وعيسى ينزل بعده. Maka Nabi Isa akan turun untuk menjumpainya. ويأجوج ومأجوج بعد. Dan setelah kejadian Ya'juj dan Ma'juj yaitu keluarnya mereka terjadi setelahnya. وأول هذه العلامات يخرج وأول هذه العلامات خروج المهدي فالمهدي يعتبر آخر العلامات الصغرى مع بداية العلامات الكبرى dan di nah, nama pemisah di antara tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda yang besar adalah keluarnya Imam Mahdi. Maka tatkala Imam Mahdi keluar ini akan menunjukkan bahwa setelahnya akan keluar tanda-tanda yang sangat besar untuk menunjukkan bahwasanya kiamat akan tegak. فإذا خرج المهدي يجلس سبع سنين Seandainya Imam Mahdi telah muncul maka ia akan hidup selama tujuh tahun. في حال هذه السبع السنين يحصل معارك بين المهدي وبين الكفار وينتصر عليهم Dan akan melaksanakan peperangan di antara Imam Mahdi dan orang-orang kafir dan dia akan selalu menang. في حال القتال والانتصار يغضب الدجال ماذا؟ في حال الانتصار من المهدي على الكفار يغضب الدجال Nah, tatkala uh, Imam Mahdi telah menang melawan kufar maka Dajjal pun keluar. Nah, marah. Afwan. ركز آه، يقول قائل يغضب الدجال وهل الدجال موجود الآن Ah, mungkinlah ada pertanyaan seandainya Dajjal itu keluar dan marah. Apakah mungkin Dajjal itu sudah ada zaman ini? نعم الدجال موجود الآن وحي ومربط في جزيرة Maka kita yakini bahwasanya Dajjal itu sudah ada hidup di satu kepulauan. وهذا ثبت في حديث رواه مسلم yang telah sahih yang diriwayatkan oleh Muslim في قصة أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في حديث الجساسة di dalam hadis Aj-Jassasah yang diriwayatkan oleh Ta'mim yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus الداري Ad-Dari. Taib. فيخرج الدجال في أثناء وجود المهدي Maka Dajjal itu akan keluar tatkala Imam Mahdi telah keluar. فالله عز وجل ينزل عيسى ليناصر المهدي ويقتل الدجال Maka Allah pun menurunkan Nabi Isa untuk menolong Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. بعدما يقتل عيسى الدجال يخرج يأجوج ومأجوج Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, keluarlah setelah itu Ya'juj dan Ma'juj. وهذه من العلامات الكبرى Dan itulah di antara tanda-tanda yang besar. والدجال يقال له المسيح بالحاء Dan Dajjal disebut juga Al-Masih dengan hak kecil. وعيسى يقال له المسيح بالحاء أيضا Dan juga Nabi Isa disebut Al-Masih dengan hak juga. ولم يثبت لفظ المسيح بالخاء للدجال ما ثبت Dan tidak ada yang sahih kalau kita mengatakan Dajjal itu dengan kha Al-Masih. فالمسيح الدجال سمي بالمسيح Qalu li'annahu yamsahul arda. Dajjal disebut Al-Masih karena dia men, me, apa? apa menempuh me, apa, melingkupi berjalan di muka bumi ini. Yamsahul ard yani yatuful ard bisur'ah. Yaitu melewati bumi ini mengelilingi bumi dengan sangat cepat. وقيل سمي بهذا لأنه ممسوح العين اليمنى Dan ada yang mengatakan bahwasanya makna Al-Masih adalah mamsuhul ain, matanya terhapus yang وقيل sebelah kanan. لأنه مسيح الضلال Dan ada yang menyatakan bahwasanya dialah yang membuat kesesatan. وعيسى عليه السلام سمي بالمسيح قيل لأنه يمسح الباطل Dan Nabi Isa disebut Al-Masih, ada yang mengatakan bahwasanya mana al-masih di sini adalah menghapus kebatilan. Wakila innahu yamsahu 'ala al-marid fayushfa. Dan ada yang lain mengatakan bahwasanya dialah yang mengobati seorang yang sakit itu dengan cara mengusapkan. Idzan al-wajib alaina an nu'min bihadhihi al-alamat min alamat as-sa'ah al-kubra al-ghaibiyah allati lam naraha ba'du. Dan inilah perkara-perkara di antara perkara-perkara yang wajib kita imani tentang perkara-perkara gaib yang belum kita lihat. قال ابن قدامة عليه رحمة الله وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه واله وسلم منه وامر به في كل صلاه وفتنه القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ اسرافيل عليه السلام في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون dan perkara azab kubur dan nikmatnya adalah benar. Karena sungguhnya Nabi telah meminta perlindungan darinya dan telah memerintahkan kita di dalam salat kita untuk berlindung dari azab kubur tersebut. Dan, dan tentang fitnah kubur yaitu kita ditanya di dalam kubur adalah benar, yaitu pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur adalah benar. Dan kebangkitan setelah hidup, eh, setelah mati adalah benar, yaitu tatkala ditiupnya trompet oleh Israfil alaihissalam dengan dalil bahwa Allah mengatakan dan tatkala mereka apa muncul keluar menjumpai Robnya dari kubur-kuburannya. Azabul qabr mimma nu'minu bihi أن الكفار وبعض عصاة المسلمين أو العصاة من المسلمين يعذبون في قبورهم وهذا شيء بين في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث على ذلك كثيرة الله عز وجل يقول ونفخ في الصور آه، قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون dan tentang mengimani masalah dibangkitkan <clears throat> ke dalam setelah mati itu di sini ada kita meyakini tentang azab kubur yaitu sebagian kaum dari muslimin yaitu pelaku dosa dan orang-orang kufar semuanya diadab di dalam kuburnya dengan dalil bahwasanya Allah mengatakan maka tatkala seorang dari kalian itu didatangi maut, telah datang ajalnya, maka dia mengatakan, "Wahai Robku, kembalikanlah aku ke dalam dunia." agar aku dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan yang telah aku tinggalkan dahulunya. Lalu Allah mengatakan sekali-kali tidak itu hanya perkataanmu saja, perkataanmu belaka. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. وهذا ما يجب على المؤمن أن يؤمن به في أن هناك عذاب ونعيم في القبر للعذاب للمجرمين والعصاة والنعيم للمؤمنين والصالحين. Maka kita meyakini di dalam kubur itu ada azab dan kesulitan dan kesusahan bagi orang-orang yang melaksanakan dosa dan juga orang-orang yang kafir dan juga ada sebaliknya kenikmatan bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan dan juga kaum mukminin. وكذلك نؤمن بالنفخ في الصور وأن النفخ نفختان نفخة يموت من في السماوات ومن في الأرض ونفخة يبعث الله من من مات في النفخة الأولى Dan tentang meniup trompet itu kita yakini ada dua kali. Tatkala hari kiamat yaitu pertama kali tentang membinasakan bumi segala makhluknya. Lalu kemudian trompet yang membangkitkan makhluknya. قال ابن قدامة عليه رحمة الله ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الإيمان إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا هذا النقطة قفزت ولا قفزت نعم قفزت ما قفزت ها؟ في بعض الكتب في آخر أنت عندك ماذا؟ هذا هو يحشر الناس وبعد هذه سيأتي ها؟ سيأتي بعد قال ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات Dan manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan apa, tidak memakai sendal dan dalam keadaan telanjang dan tidak pernah dan tidak bersunat. Mereka itu berdiri di hari kiamat di sebuah tempat sampai nabi mereka nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan memberikan syafaat kepada mereka. Dan nabi kita juga memberikan pembelaan yaitu syafaat bagi orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka dari umatnya, dari kaum muslimin, dari ahlul kabair, dari pelaku dosa besar. Maka mereka pun keluar dari neraka itu dengan syafaat Rasulullah setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Dan mereka dimasukkan ke dalam jannah dengan syafaat Rasulullah. Dan seluruh nabi dan kaum mukminin dan malaikat memiliki syafaat. Sebagaimana Allah mengatakan, dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali bagi Allah apa yang bagi orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka itu sangat takut kepada Robnya kepada Rob mereka dan orang-orang kafir tidak akan memberi manfaat syafaatnya mereka dan yaitu orang kafir itu tidak akan menerima syafaat dan Allah akan menghitung amalan mereka dan menegakkan mizannya dan menyebarkan lembaran-lembaran lembaran sehingga akan berterbanganlah lembaran-lembaran amal dan iman dan masa nah, nah, هذه النسخة فيها لخبطة نسخة اللي بيدك فيها لخبطة لأن لأنه هنا يتكلم عن المحشر والشفاعة سيتكلم عنها لاحقا فهنا خلط بين هذا وهذا ها؟ أي موجود الشفاعة لكن هو هنا خلط نعم تصوير نعم طيب Dan berterbanganlah lembaran-lembaran amal ke Aiman di sini ya. Ke kanan dan ke kiri. Kemalat. خلاص طبعا هنا يذكر مسألة المحشر وأننا سنحشر يوم القيامة وسوف يقف الناس يوم القيامة خمسين ألف عام في المحشر حتى يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمحشر حق والله عز وجل يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن لابد من بعث يوم القيامة بعد الموت Dan kita meyakini tentang adanya mahsyar yaitu kebangkitan. Kita akan dibangkitkan semua di hari kiamat sebagaimana Allah mengatakan dan orang-orang kafir itu meyakini bahwasanya mereka itu, itu tidak akan dibangkitkan. Maka katakanlah benar wah demi Robku kalian akan dibangkitkan dan kita akan tinggal di mahsyar itu selama 50 ribu tahun sampai Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة dan kita akan dibangkitkan di hari kiamat secara tidak memiliki sendal dan telanjang dan tidak pernah sunat sebagaimana Allah mengatakan sebagaimana kami menciptakan awal permulaan penciptaan maka sebegitu pula kami akan mengembalikannya ثم يحاسبهم الله تعالى في ذلك اليوم dan Allah akan menghitung amalan mereka di waktu itu كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا Dan Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebagian sholatnya melaksanakan doa yaitu ya Allah <clears throat> hitunglah aku dengan perhitungan yang gampang. وهذا قال Dan Syekh Al-Albani mengatakan isnad hadis ini adalah jayyid. Wallahu azza wa jalla sayuhasibu kull 'abdin bimufradih. Dan setiap kita akan dihitung amalannya sendiri-sendiri. Wa ba'da al-hisab al-mizan. Dan setelah dihitung amalan tersebut, maka akan ditimbang. قال ابن قدامة والميزان له kiftatan walisan tuzanu bihil a'mal dan mizan itu memiliki dua timbangan untuk menimbang amalan-amalan. قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Maka Allah mengatakan barang siapa yang berat timbangannya maka merekalah orang-orang yang beruntung dan barang siapa yang ringan timbangannya maka mereka lah orang-orang yang merugi dan di dalam neraka jahanam mereka akan kekal. والميزان الذي توزن به الأعمال ميزان حقيقي dan timbangan untuk menimbang amalan itu adalah timbangan yang benar. لأن هناك خلاف بين أهل العلم في الميزان هل هو الرجل الذي يوزن أم ميزان حقيقي أم غير ذلك والصحيح أنه ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال karena para ulama ada berselisih tentang masalah mizan ini apakah dia itu benar-benar timbangan atau adalah orang yang ditimbang. Maka kita yakini bahwasanya apa? E, kita meyakini bahwasanya timbangan ini adalah benar-benar timbangan. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala Ibnu Qudamah mengatakan ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبارقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا Dan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga di hari kiamat. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Cara-caranya jumlahnya sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan haus selamanya. هذا حوض للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة كل نبي معه حوض لكن حوض النبي هو الحوض الكبير حوض طوله شهر وعرضه شهر من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر Nabi memiliki telaga yang sangat besar yaitu panjang dan lebarnya adalah perjalanan sebulan. Nah, nah sebagaimana Nabi sebagaimana Allah mengatakan di dalam kitabnya sungguhnya kami telah memberikan kamu telaga Al-Kautsar وهذا الحوض عدد أكوابه كعدد نجوم السماء dan adalah jumlah dari gelas-gelasnya ataupun alat untuk mengambil apa mengambil air tersebut adalah jumlahnya sebanyak bintang di langit yaitu sangat banyak حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذكر الحوض ويذكر بأن أحاديث الحوض بلغت حد التواتر dan hadis-hadis yang mengatakan menjelaskan tentang masalah haud adalah mutawatir sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Albani. والحوض موجود الآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن dan telaga Rasulullah telah ada sekarang ini sebagaimana Rasulullah SAW sungguhnya aku sedang melihat telagaku waktu ini, yaitu di zamannya. قال ابن قدامة رحمه الله والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل الفجار Dan sirat yaitu jembatan di antara mahsyar untuk me- apa masuk ke dalam surga ada adalah benar yang akan dilewati oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat akan tergelincir di atasnya. وهذا الصراط جسر فوق جهنم Ini adalah jembatan di atas jahanam. لا يمكن للإنسان أن يدخل الجنة إذا إلا إذا مر فوق هذا الجسر Dan tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka jahanam kecuali harus melewati jembatan tersebut. وهذا الجسر كحد السيف Yang tajamnya seperti pedang. والناس يمرون فيه فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل Ada yang melewa- melewatinya seperti cepatnya kilat ataupun ada yang seperti angin berhembus dan juga seperti kuda yang sangat kencang. فبعض الناس ينجو وبعض الناس يكردس في النار Ada yang selamat yaitu sampai ke dalam surga dan ada yang nyemplung ke neraka. وهذا يعتبر من أصعب مواقف يوم القيامة Dan ini adalah termasuk perkara-perkara yang sangat sulit di dalam hari kiamat. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم Semoga Allah menyelamat kita, menyelamatkan kita semuanya dari masuknya kita ke dalam neraka. قال ابن قدامة عليه رحمة الله ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار هذه الفقرة التي تلخبطت ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من امته من اهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنه بشفاعته ولسائر الانبياء والمؤمنين والملائكه شفاعات قال الله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعه الشافعين Dan Nabi kita akan memberikan pembelaan bagi orang-orang yang telah masuk neraka dari umatnya, dari pelaku dosa besar. Dan mereka akan keluar dengan syafaatnya setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Lalu mereka dimasukkan ke dalam surga dengan syafaatnya. Dan bagi seluruh nabi dan kaum mukminin dan juga para malaikat juga mereka memiliki syafaat. Sebagaimana firman Allah dan tidaklah mereka memberi syafaat kecuali bagi apa yang bagi orang yang telah Allah ridhoi dan mereka yaitu pemberi syafaat itu sangat takut kepada Allah. Dan orang-orang yang kafir tidak akan memberi mereka manfaat dari syafaat siapapun. Nah. هذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع الشفاعة الكبرى ويشفع شفاعة أخرى أيضا في دخول الجنة وله شفاعة أخرى أيضا في إخراج بعض الناس من النار فالنبي له ثلاث شفاعات الشفاعة الكبرى وهي آه، عندما يأتي الناس ويتعبون في عرصات المحشر يذهبون إلى آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى ثم يأتون إلى النبي فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للإذن بالحساب Nabi memiliki tiga syafaat yaitu yang pertama adalah yang kubra yaitu tatkala kita menerima merasakan kesulitan di hari kiamat karena kita belum diapa-apai maka Rasulullah pun memberikan syafaat agar tentang perhitungan amal dimulai ini adalah syafaatnya yang terbesar dan ada syafaat lain yaitu tentang masuk surga dan keluarnya orang dari neraka dan syafaat untuk dibukakan pintu surga. وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على ثمانية أنواع Syekh Albani mengatakan bahwasanya syafaat Nabi itu ada tiga, eh, ada, ada delapan macam. من أراد الاستزادة من ذلك فليراجع ش- آه، تعليق الشيخ الألباني على الطحاوية Barang siapa yang ingin berdalam dalam perkara ini, dalam perkara ini lebih mengetahui lebih lanjut, maka hendaklah dia membaca eh, taklik komentarnya Syekh Albani te- dari kitab Aqidah Tahawiyah. وذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن أحاديث الشفاعة بلغت حد التواتر Dan juga ia jelaskan bahwasanya hadis-hadis tentang syafaat adalah mutawatir. وهنالك شفاعة للمؤمنين يشفع المؤمن لمن يعرفه من أقربائه أو أصدقائه أو غير ذلك ممن عليهم ذنوب استحقوا بسببها دخول النار Dan kaum mukminin juga memiliki syafaat untuk membela kaum kerabatnya, orang-orang dek, teman dekatnya setelah mereka masuk ke dalam surga karena mereka melaksanakan amalan-amalan yang mereka berhak untuk masuk ke dalam neraka. ويشترط للشفاعة شرطان Dan syarat dari syafaat itu adalah dua syarat. idhnullah lil syafi' war ridha 'anil masyfu'. Izinnya Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan ridhonya Allah pada orang yang diberi syafaat. Qala Allah 'azza wa jalla wa la yashfa'una illa liman irtada. Sebagaimana firman Allah dan mereka itu tidak akan memberikan syafaat kecuali terhadap orang-orang yang Allah telah ridhoi. Qala Allah 'azza wa jalla man man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Dan Allah juga mengatakan siapakah yang memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. إذا لابد من الإذن للشافع بالشف- بالشفاعة والرضا آه، نعم والإذن للمشفوع والرضا عن الشافع والمشفوع Baik. Dan لابد من الإذن للشافع dan syaratnya adalah izin, izinnya Allah untuk melaksanakan pembelaan kepada orang yang akan membela dan ridhonya Allah terhadap orang yang akan dibela. والرضا عن الشافع والمشفوع. قلتها. قال ابن قدامة رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، واهل الجنه فيها مخلدون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون Dan neraka dan surga adalah dua ciptaannya Allah yang telah diciptakan dan tidak akan binasa selamanya. Maka surga itu adalah tempat para wali-walinya, para walinya Allah dan neraka adalah sebagai hukuman bagi musuh-musuh Allah dan orang-orang yang penduduk surga di dalam surga itu mereka kekal. Sebagaimana firman Allah sesungguhnya orang-orang pendosa itu berada di dalam azab neraka jahanam dan mereka kekal di dalam azab tersebut dan tidak akan dikurangi dari mereka dan mereka itu berputus asa di dalam neraka dalam azab tersebut نحن نعتقد أن الجنة والنار موجودتان الآن الآن موجودتان فالجنة في أعلى عليين والنار في الأرض السفلى kita yakini bahwasanya uh, nah, surga dan neraka itu ada sudah ada di waktu ini dan surga adalah tempat yang sangat tinggi di atas kita dan neraka adalah yang ada berada di bumi yang paling bawah قال ابن قدامة عليه رحمة الله ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت dan mat- kematian itu di hari kiamat akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing yang sangat indah. Kemudian disembelih di antara neraka dan surga. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, kalian akan kekal dan tidak akan mati. Dan wahai penduduk neraka, kalian akan kekal dan tidak akan mati. فالله عز وجل في يوم القيامة الموت هو زوال الحياة لكن يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش طبعا نحن نعرفه ما منا من أحد يموت إلا ويعرف ملك الموت فأهل النار يسألون عنه تعرفون هذا؟ نعم يعرفونه وأهل الجنة تعرفون هذا؟ نعم يعرفونه فالكل يعرف هذا الموت ثم يؤمر به فيذبح kita semua yaitu makhluk Allah ini akan mengetahui bagaimana malaikat maut tatkala kita mati. Kita akan melihatnya. Maka di hari kiamat nanti penduduk surga dan neraka akan dikatakan, "Apakah kalian mengetahui yang benda ini yang di depan kalian ini yaitu malaikat maut?" Maka mereka benar, kami mengetahui, telah kami lihat tatkala kami mati. Dan dia dibentuk dalam bentuk apa? hewan yaitu kambing yang sangat indah kemudian disembelih. وبعد أن يذبح ينادي يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت Dan tatkala kematian itu telah disembelih bahwasanya menga- menunjukkan bahwa kematian tidak akan terjadi lagi, maka disebutkan bahwa di kaum penduduk neraka dan penduduk surga dipanggil bahwasanya wahai penduduk surga kalian akan kekal dan tidak akan mati dan juga wahai penduduk neraka kalian tidak akan kekal dan kalian akan kekal dan tidak akan mati karena kematian telah disembelih. Naktafi bihadha insyaallah. شاء الله تعذرونا لأننا نسرع نريد أن نكمل معكم الكتاب وإلا أنا غير راضي عن هذا التدريس نعم هو نزل إليه مسألة يعرف الله أعلم لكن نزل إليه باعتبار أنه يريد أن يقبض روحه فلطمه لكن مسألة أنه يعرف أنه ملك الموت الله أعلم نحن قلنا أن القدر يحتج به على المصايب المصايب للمعايب فالذي مثلا آه، نزل عليه مرض قد يقول قدر الله علي ذلك الكارثة قدر الله علي لكن يحتج على بالقدر على المعايب فلا مثل واحد عاصي ولا شيء ونقول هذا عاصي هو طبعا قدر الله لكن لا يجوز الاحتجاج بقدر الله لأن الله قدر ذلك كونا سبحانه ولكن العبد هو الذي فعل المعصية بإرادته الآن خلق الله الشر وخلق الله الخير خلق الله الشر وقدره كونا قدر على العباد شاء أنت الآن فالآن الشر موجود والخير موجود الله عز وجل أرسل الرسل وجاء بالكتب وبين للناس هذا شر وهذا خير هذا شر احذروه في جهنم انتبهوا لا تفعلوا لا وهذا خير افعلوه وراءه جنة ستدخلون الجنة إن فعلتموه فأنت الآن عندما تفعل الشر أو تعمل الخير هل هذا غصبا عنك أم أن هذا بمحض إرادتك لكن أنت لا تفعل شيء إلا وقد سبق علم الله إليه يعني ما في شيء يحصل في الكون إلا بإرادة الله انظر إلى الطلاب في الفصل في الفصل الدراسي داخل المدرسة ربما آتي أنا إلى المدرس وأسأله من سينجح عندك في هذا العام ومن سيرسب ماذا سيقول والله فلان سيرسب لماذا لأنه من خلال التجربة طوال العام يعرف أن هذا مهمل راسب ولله المثل الأعلى فليس المثل يشبه الله عز وجل لكن هذه صورة تقريبية فالله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي يعلم ما ستفعل منذ أن تلد إلى أن تموت فقد علم الله هذا قبل أن تخلق بعض الناس يفعل المعصية ويقول هذا قدر الله علي ما يدريك أن الله قدر عليك المعصية لماذا لا تفعل الطاعة وتقول الله قدر علي الطاعة فلماذا رضيت لنفسك أن تقول قدر الله علي المعصية ولم ترضى لنفسك أن تقول قدر الله علي الطاعة وهذه مسألة تحتاج إلى أن الإنسان يفكر فيها ويمعن النظر مع الأدلة الموجودة في الكتاب والسنة فالله عز وجل خلق الشر وشاءه كونا ولم يشاءه شرعا ولهذا حذر الناس وأنزل الكتب وجاء الرسل وحذروا الناس من هذا الفساد ومن هذا الشر ولكن الإنسان هو الذي يفعله أنت الآن عندما تسمع أغاني هل تسمعها لأن رجل وراك بالعصا لا أنت تفعل المعصية بمحض إرادتك باستطاعتك تتركها لكن هل هذه إرادتك منفكة عن إرادة الله لا الله عز وجل قد أراد ذلك كونا سبحانه وتعالى ولكن أنت أردت فلله إرادة ولك إرادة نعم إذا قدر الله عليه التوبة لا لا لا يحتاج الاحتجاج يكون على المصائب ولو بعد التوبة احتجاج موسى وآدم على المعايب على المصائب فهمت الآن؟ آه يعني القصد آه، أتحاجني في شيء قد قدره الله علي أي نعم في آدم عندما حاجج موسى عليه الصلاة والسلام لا بأس استدلالا بهذا أن الإنسان يقول هذا ولكن مقرر عند أهل السنة أنه لا يحتج بالقدر على المعايب الأولى أن يبتعد عن مثل هذا أي نعم الأولى أن يترك الإنسان الاحتجاج بالقدر على المعايب إلى هنا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير